Hatta jama'a Allah bainahum wa bain aduihim ala ghairi mi'ad. Kenapa perang Badar? Tidak ada perjanjian sebelumnya. Apa alasannya? Hazim. Ayub. Ayub. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya mau mencegat rombongan Quraisy. Kenapa kok nggak ada janji? Kenapa kok kalau seandainya dibuat perjanjian, apa yang akan terjadi? Apa Daniel? Nggak akan jadi perang. Kenapa? Karena dikhawatirkan kaum muslimin akan takut disebabkan jumlah mereka sedikit Lagi pula di awal Islam Walakat syahidu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Apa itu Lailatul Aqabah? Malik. Hmm? Terjadi pada tahun berapa? berapa? Ada berapa Lailatul Aqabah? Ada berapa kali? Dua kali. Aqabah yang pertama berapa orang? Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Yang pertama berapa? 12 orang. Yang kedua? 70 orang. Lailatul Aqabah adalah perjanjian setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih di Madinah. Jadi orang Ansor ketika mereka berangkat haji, mereka masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada sekitar 11 itu yang pertama dan 12 dan 13 dari Bisa. Bukan dari Hijrah, dari Bisa. Itu Akobah. Di mana Akobah itu? Tempat di mana Akobah itu? Di Mina. Akobah itu sebuah tempat di Mina. hina tawasakna al Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin Ada yang punya nomor Telkomsel? Yang HP biasa ini ada kawan dari Medan mau relay. Tapi nggak ada. Ini saya tak suruh pakai HP saya. Entar. Enggak kalau nomor santri ada nomor santri, masih ada. Yang biasa dipegang santri, HP biasa. Qala wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun azkara bin nas minha وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر ولا أيسر من ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قد Telah lalu bahwasanya ini adalah kamalul iktiraf dari Ka'ab bin Malik. Ini adalah kesempurnaan di dalam mengaku salah. Dan ini adalah mahmudun, seseorang ketika salah dan dia benar-benar mengaku, ini nggak akan tercela. Seseorang apabila salah dan dia itiraf, mengaku salah, ini justru akan meninggikan derajatnya. Maka belajarlah untuk mengaku salah ketika kamu salah. Ahum? Ini adalah pelajaran penting agar seseorang mengaku salah, mengakui kesalahan dan menyebutkan dengan jelas kesalahannya tanpa mencari-cari alasan. Ini adalah termasuk kesempurnaan di dalam taubat. Kesempurnaan iktiraf, kamalul iktiraf wa min husni taubah. Termasuk bagusnya taubah adalah seseorang itu mengaku. Sebagaimana doa Sayyidul Istighfar mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Jadi setiap taubat kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengaku. Karena enggak semua orang mau mengakui kesalahannya. Mengaku kesalahan itu berat butuh belajar, butuh latihan, butuh pendidikan agar seseorang itu mau mengakui salah. Paham? Jadi ini termasuk pelajaran yang berharga. Kalau salah itu ngakulah salah, ngaku apa adanya. Gak perlu ditutup-tutupi, gak perlu dibuat-buat, gak perlu dimodifikasi. Katakan saja apa adanya ketika kamu salah. Ini lebih diterima. Dan juga lebih mengambil hati. Orang yang kamu salahi akan kasihan ketika kamu ngaku salah. Tapi kalau ketika kamu salah dan kamu berbelit-belit, justru malah dia akan semakin jengkel. Ketika kamu berbelit-belit dalam mengakui kesalahan, maka pihak lawan akan semakin jengkel. Maka ini adalah edukasi dari Ka'ab bin Malik tentang bagaimana cara bertaubat dan mengakui kesalahan yang benar itu seperti ini. Paham? Jadi kalian sudah diajarkan bagaimana cara mengakui kesalahan. Maka besok-besok apabila salah, ini caranya. Jadi hadis ini kita belajar bagaimana caranya mengakui kesalahan. Tirulah Ka'ab bin Malik ini. Lihat. Dan nanti juga akan datang bagaimana cara dan juga bagaimana adab di dalam bertaubat. Taubat itu ada adabnya. Ada etikanya. Supaya taubat itu menjadi harum. Karena taubat itu adalah harum. Baunya wangi. Wallahi ma jama'tu qabla rahilataini qattu hatta jama'tu ma fi tilkal ghazwah. Fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadidin. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala baladuan kasiro. Ini kemarin sudah disebutkan kenapa perang Tabuk disebut sebagai perang yang masa-masa sulit karena ia ditempuh di masa-masa sulitnya kaum muslimin, panas yang sangat mendera, perjalanan yang jauh, juga padang pasir yang luas dan musuh yang banyak. Berapa musuhnya kemarin? 40 ribu pasukan. Kala Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu fajala lil muslim lil muslimin amrahum maka pada kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain dari kebiasaan beliau Perhatikan anak-anak kalau bicara tak suruh keluar Fajala lil muslimin amrahum maka Rasulullah kali ini menjelaskan jala menggamblangkan menerangkan kepada kaum muslimin per, per, perkara mereka. Jadi dalam riwayatnya Bukhari disebutkan Rasulullah itu biasanya kalau mau perang itu beliau membuat tauriah. Tauriah itu misalnya kalau mau melakukan sesuatu maka disebutkan sesuatu yang tidak seperti itu tapi nyerempet-nyerempet. Itu namanya tauriah. Jadi tauriah itu hampir mirip dusta tapi tidak tidak sorry. Itu namanya tauriah. Paham? Sebagaimana ucapan ke Jawa Timur, maksudnya di sini. Itu tauriah namanya. Jadi tauriah itu adalah termasuk siasat, termasuk taktik dalam perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau mau perang nggak nggak terang-terangan. Kemana ini? Ayo pokoknya berangkat saja. Kalau beliau mau ke barat, beliau bilang mau ke timur. Baru nanti setelah itu balik ke barat. Itu namanya tauriah, siasat di dalam perang. Sudah makan? Belum. Belum dua kali. Nah, itu namanya tauriah. Paham? Dusta tapi yang masih ada masih ada miripnya. Kamu sudah makan? Belum. Belum tiga kali. Nah, itu namanya tauriah. Dari kata-kata warro, menutupi, ditutupi dan tidak dijelaskan perkaranya. Jadi kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya Al Bukhari Beliau jarang sekali mau perang itu kemudian bilang kita mau ke Tabuk atau kita mau ke tempat ini, nggak pernah atau jarang. Karena apa? Karena itu termasuk siasat, itu termasuk taktik. Karena perang itu adalah al-harbu khud'ah. Perang itu adalah siasat. Butuh sedikit tipuan. Perang itu butuh sedikit tipuan al-harbu khud'ah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau mau perang pasti warro bihoiriha pasti beliau itu tauriah. Dan hukumnya ini sebagai dalil tauriah itu ketika dibutuhkan hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh untuk tauriah. Tapi jangan menjadi daidana. Jangan menjadi terus menerus. Tauriah terus. Akhirnya seseorang dikenal dengan pendusta. Kalau selalu tauriah, sering tauriah, ngomongnya selalu tauriah, ditanya, apa kamu dari mana tadi? Dari belakang atau dari sana? Tauriyah, ya. menyembunyikan dan juga berdusta halus. Ini tidak boleh kalau dijadikan secara apa tadi? Terus menerus. Tapi kalau dijadikan indal hajah di dalam yang dibutuhkan dan itu adalah perkara syar'i sebagaimana dalam perang maka ini termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk hajiunya beliau Termasuk taktik beliau dalam perang adalah tauriyah. Tapi beda. Pada perang Tabuk ini beliau bilang apa adanya. Beliau berterus terang. Kita mau ke Tabuk, jauhnya sekian dan sekian. Kalian siapkanlah perbekalan kalian. Fajala lil muslimin amrahum. Bisa juga dibaca jalla kalau pakai ya yang maksurah. Jalla dan jala sama artinya. Jalla yujalli. Sama artinya menjelaskan. Fajala lil muslimin amrahum. Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada kaum muslimin perkara mereka yang sebenarnya. Terus terang. ta'ahabu uhbata ghazwihim. Tujuannya supaya mereka berbekal. Ta'ahabu, tazawwadu. Uhbata ghazwihim. Untuk perbekalan perang mereka. Maka karena perang Tabuk ini lain daripada yang lain, perang Tabuk ini dilakukan di masa sulit dan juga perjalanan yang panjang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak seperti biasanya, beliau terus terang supaya kaum muslimin berbekal. Biasanya kalau tauriah kaum muslimin mengentengkan karena nggak tahu mau kemana arahnya, pokoknya berangkat. Kalau kali ini enggak, benar-benar disiapkan supaya kaum muslimin berbenah dan berbekal diri dan ini ya ikhwan termasuk hikmah. Ketika semakin panjang perjalanan maka semakin banyak bekal yang harus di yang harus dipersiapkan dan semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Karena itu di antara perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan kita menuju akhirat ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dan kerap sekali mengingatkan di dalam Al-Qur'an agar kita berbekal, agar kita jangan lalai اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤردون وتزودوا karena itu di antara perjalanan yang panjang yang harus kita persiapkan bekalnya adalah perjalanan kita dalam kehidupan ini harus kita persiapkan betul perbekalannya. Tapi meski demikian banyak manusia yang lalai dan mereka tidak mempersiapkan bekal bekal mereka dengan baik. Qala fa akhbarahum biwajhihi yurid. Maka Rasulullah pun memberitakan kepada mereka dengan arah. Wajah di sini maknanya adalah arah. Dengan arah mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin inginkan Allah yuriduhu. Aitnya mahdhuf. Maka pada kali ini pokoknya perang Tabuk ini lain daripada yang lain. Perang Tabuk ini lain daripada yang lain. Mulai dari takholufnya Kaab, biasanya Kaab itu nggak pernah absen, kali ini absen. Biasanya perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauriah ini nggak tauriah, diterus terangkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan perang Tabuk terjadi pada bulan Rojab dan ini termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia yang tidak boleh perang di dalamnya. Bulan haram itu ada empat. Tiga secara rentet yaitu Syawal, Dzulqa'dah, eh, apa namanya? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan juga Muharram. Dzulqa'dah yaitu setelah Idul yaitu Idul Adha, eh. Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah yaitu Idul Adha dan Muharram. Ini bulan haram dan satunya adalah Rajab. Apa tadi? Bulan haram, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Yang mulia yang tidak boleh fala tazlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh di situ perang. Tidak boleh juga mendolimi diri, dilarang. Lebih kuat lagi. Yaitu apa tadi bulannya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan 11, bulan 12 sama bulan 1 Hijriah dan Rajab. Kalau Rajab ini misah sendiri. Adapun perang Tabuk kenapa terjadi pada bulan haram padahal bulan haram tidak boleh di dalamnya perang? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Madhabnya jumhur bahwasannya larangan untuk perang pada bulan haram mensuh jadi hapus. Dan madhabnya ulama yang lain, larangan tersebut masih tetap ada dan itulah yang dirojihkan oleh beberapa ulama para muhakkikin. Merojihkan bahwasannya larangan untuk berperang pada bulan haram ini masih terus ada. Cuma dikecualikan beberapa keadaan kalau diserang. Bagaimana kalau sudah diserang? Mau nggak mau harus melawan. Atau ketika menyelesaikan perang, maksudnya perangnya tidak pada bulan haram, kemudian merembet sampai bulan haram, ini nggak apa-apa. Karena dimaafkan pada meneruskan apa-apa yang tidak dimaafkan pada memulai. Kaidahnya seperti itu. Dimaafkan untuk meneruskan apa-apa yang tidak dimaafkan ketika memulai. Dan juga yang ketiga adalah ketika lawannya adalah bukan orang-orang yang mereka itu memuliakan syahrul haram seperti orang-orang ajam. Mereka enggak memuliakan bulan haram. Yang memuliakan bulan haram itu hanya orang Arab. Baik kafir maupun muslim, mereka kalau orang Arab, mereka akan memuliakan bulan haram. Anak-anak jangan ngobrol sendiri di belakang. Ke depan sini semuanya. Ke depan. Kenapa duduk di belakang itu? Ayo Jabir. Sauki, Rafi. Ke depan semuanya. Harun. Ke depan semuanya. Faham tadi bulan haram? Jadi perang Tabuk terjadi pada pada bulan Rajab, pada bulan Haram. Dan ini kata lima Ibnu yang dalam Zadul Ma'ad kalau memang tetap riwayat yang menyebutkan bahwasanya perang Tabuk pada bulan Rajab. Ingkana mahfudun kalau memang riwayatnya mahfud. Maka di ditakwil dengan tadi beberapa takwilan yang membolehkan perang pada bulan haram. Paham di sini? Jadi kalau ada yang tanya kenapa dibolehkan ini perang pada bulan haram karena tadi ada beberapa alasan yang mendasari. Ini kalau memang riwayat yang menyebutkan bahwasanya tabuk benar-benar terjadi pada bulan Rajab. Qala wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kathir dan kaum muslimin bersama dengan Rasulullah ada banyak sekali yaitu berapa jumlahnya? 30 ribuan orang. 30 ribu, 30 ribu orang. Dan ini kaum muslimin di masa kuat-kuatnya ya ikhwan, di masa emas-emasnya berkumpul 30 ribu orang bersatu dalam satu akidah, dalam satu manhaj, dalam satu keyakinan, dalam satu agama. Sehingga terbentuklah kekuatan yang sangat kuat sekali dalam kaum muslimin. Adapun sekarang boro-boro mengumpulkan ribuan orang. Mengumpulkan 200 orang, 300 orang saja sulit sekali mengatur mereka. Tiga puluh ribu. tiga puluh ribu orang. Kenapa? Kalau apa? Mu'tah. Nah, sebelumnya itu ya, sebelum Tabuk adalah perang Mu'tah dan setelah Tabuk ini perang ini Syam. Kamu yang kemarin ditanyakan itu Fathu Syam. Setelah Rasulullah SAW meninggal. Karena ini perang terakhirnya Rasulullah. Dan dikarenakan ini adalah sifatnya nafir am, seruan untuk jihad umum. Kata Imam Ibnu Qayyim hukumnya wajib. Hukumnya wajib tidak boleh absen dalam sifatnya yang seruannya umum, maka nggak boleh absen. Semua kaum muslimin harus berangkat kecuali yang memang ditunjuk oleh Rasulullah saw untuk tinggal di Madinah untuk menjaga sisa-sisa kaum muslimin yang ada di Madinah dari alul adzar dan juga wanita dan juga anak-anak pada perang Tabuk ini yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai wakil di Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Biasanya Ibnu Umi Maktum, tapi lain. Pokoknya dalam perang Tabuk ini lain. Yang dijadikan wakil Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Disuruh untuk menjaga Madinah. Jadi itu juga termasuk hajunya Rasulullah ketika berangkat semuanya harus ada yang mengganti supaya enggak kosong, supaya enggak dirusak oleh para pengrusak. <clears throat> Kemudian Ali bin Abi Thalib dibully sama kaum munafikin. Dicaci maki. Kamu itu enggak disuruh Rasulullah perang karena Rasulullah itu khawatir kamu itu enggak bisa. Maka Ali marah, langsung bawa pedang keluar. Rasulullah, aku ikut. Kata mereka, aku ini enggak berani. Katanya kamu, katanya engkau menyuruhku tinggal di Madinah ini karena kasihan sama aku. Enggak, aku enggak perlu dikasihani. Aku berangkat. Aku bukan orang penakut. Maka Rasulullah enggak. Kazabu, mereka berdusta. Aku menyuruh kamu tinggal di Madinah sebagai gantiku. Untuk menjaga keluargaku dan juga untuk wakil kepada kaum muslimin semuanya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tinggal. Wa sudah dibully sama kaum munafikin. Pokoknya tukang bully, tukang komen ini di mana-mana ada. Sukanya cuma ngomen tok. Kaum munafikin. Ah, kamu itu disuruh di sini karena kamu karena Rasulullah kasihan kamu gak bisa perang. Gitu. Nanti ada orang sodako dikomeni juga. Anak-anak jangan ngobrol sendiri. Mana abimu? Tak suruh ke abimu masing-masing loh. Jadi sebenarnya ikhwan ketika taklim seperti itu anak-anak itu ditaruh di samping bapaknya masing-masing itu yang bagus sebenarnya. Ketika traweh juga itu anak-anaknya itu ditaruh di sampingnya bapaknya masing-masing. Enggak layak ketika traweh bapaknya semangat di sob awal anaknya kecacaran di di belakang. Yuwashwish. Membikin rame, membikin ribut. Ini enggak enggak bagus. Bapaknya semangat di dalam mencari soft awal, anaknya me, meribut di belakang. Ini bukan termasuk pendidikan yang baik. Ini sebagai nasihat. Jadi besok-besok lagi diusahakan dan dilatih ketika traweh, ketika sholat itu anak-anaknya juga dikondisikan. Gak harus di sampingnya. Ketika sudah tahu bahwa anaknya sudah terkondusif, nggak apa-apa. Gak harus di sampingnya. Yang penting tahu anaknya kondusif, sudah terpantau. Kemudian juga belajar gini, anak-anaknya taruh di samping supaya enak, disuruh nulis atau disuruh mendengarkan. Itu termasuk husnu at takdir. Karena anak itu bukan hanya diajari, bukan hanya dimarahi, bukan hanya dipukul, enggak, enggak bisa. Harus dibarengi. Harus dibarengi. Itu termasuk husnu takdir, walaupun itu berat, jelas itu berat, tapi itulah yang menghasilkan bismillah. Waktunya taklim dibarengi, waktunya sholat juga dibarengi, dikondis dikondisikan. Itulah pendidikan yang baik. Terkhusus ketika sholat, abinya di sholat awal mencari keutamaan sholat awal, anaknya di belakang bikin rame ini ya nggak pantas. Ini sebagai nasihat ya kawan. Jadi usahakan anaknya juga diperhatikan, jangan cuma perhatikan dirinya sendiri. Qala wal muslimun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadirin. Wala yajma'uhum kitabu hafidhin. Dalam riwayat kitabun hafidhun. Dan tidak bisa dihitung dengan buku catatan kitabu hafidhin. Kalau kalau kitabu hafidhin adalah bukunya seorang pencatat. Kalau kitabun hafidhun maknanya adalah buku catatan, buku yang mencatat gitu. Dan kedua-duanya ini ada riwayatnya baik dengan na'at maupun idhofah. Wala yajma'uhum kitabu hafidhin. Dan juga wala yajma'uhum kitabun hafidhun. Yuridu bidhalika ad-diwan. Yang dimaksudkan oleh Ka'ab bin Malik adalah diwan, yaitu buku catatan, buku absen. Jadi saking banyaknya kaum muslimin sampai pada saat itu nggak bisa ditulis. Puluhan ribu. Bagaimana cara ngabsennya? Bagaimana cara ngabsennya? Bagaimana cara mencatatnya? Ini adalah untuk menjelaskan apa? Kalau Ka'bun faqalla rajulun nyata an pak, Maka jarang sekali ada orang yang ingin absen, ingin bolos. Illa dunu dalam sebagian riwayat illa dunnu. Illa an anna dzalika falah. Kecuali semuanya pasti akan menyangka absennya tadi, bolosnya tadi pasti akan tersembunyi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya. Karena saking banyaknya sampai hampir orang itu kalau mau absen, mau tidak ikut, itu pasti lolos. Pasti nggak ketahuan karena saking banyaknya. Kalau cuma puluhan orang nggak hadir, kelihatan siapa yang nggak ada. Lah kalau puluhan ribu orang, gimana caranya? puluhan ada, puluhan nggak ada, nggak bisa. Maka ini sebagai alasan kata Ka'ab bin Malik. Jarang sekali faqalla rajulun jarang orang itu ingin membolos kecuali dia mengira hal itu akan samar atas Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Jadi kesempatan untuk tidak hadir itu gampang sekali. Ini maknanya. Karena saking banyaknya orang yang berangkat, semakin banyak orang yang berangkat, semakin gampang, semakin mudah untuk membolos. Karena nggak akan ada yang tahu. Karena nggak akan ada yang tahu. Demikian juga semakin banyak perkumpulan, semakin sulit untuk diatur. Semakin harus besar toleransi, semakin harus besar kesabaran. Ini namanya membawai banyak orang. Malam yanzil fihi wahyun. Nah, tapi sayangnya apa? Zaman itu masih ada wahyu. Selama malam ma di sini masih ya dzarfiyah. Selama tidak turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu. Jadi sebenarnya kalau mau bolos nggak akan ketahuan. Cuma ya tadi zaman itu masih ada wahyu dan barang siapa yang bolos pasti akan turun wahyu memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasannya tidak ada yang niat bolos dari kebaikan pada zaman itu kecuali hanya munafik. Tidak ada orang yang ingin, ingin itu maksudnya azam, bukan kok keinginan dalam diri. Kalau keinginan dalam diri manusia punya hawa nafsu, tapi maksudnya adalah azam untuk bolos, punya niat buruk untuk membolos dari keburukan, dari kebaikan. Tidak ada pada zaman itu kecuali munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yasta'dinu alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil akhir ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallahu alimun bil muttaqin. ma yasta'dinu alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Yang minta izin, yang pengen bolos, yang malas, yang tidak berangkat pada perang itu cuma munafik. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati dan hatinya ragu. Karena itu dan rajulun yuridu ya yataghayya dunu an nadalika ya dunu tadi disebutkan illa an nadalika saya falah Jadi jarang ada orang yang pengen bolos kecuali dia itu pasti mengira akan samar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama tidak turun wahyu pasti akan lolos. Pasti akan lo, lolos, pasti akan berhasil untuk mengelabui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka tilkal ghazwata hina tabat istimar. Nah, inilah inilah fitnah pertama, inilah fitnah yang paling berat pada zaman itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk perang Tabuk hina tatkala tabat istimar lagi masa manis-manisnya buah, sedang panen-panennya buah. Sedang meranum-ranumnya bunga, merekah-rekahnya bunga di Madinah. Jadi lagi indah-indahnya, lagi enak-enaknya. Lagi nikmat-nikmatnya buah. Hina tabat istimar. dilal, Demikian juga lagi teduh-teduhnya Madinah. Lagi masa-masa teduh, masa-masa rimbun, masa-masa rindangnya Madinah. Lah kok ada seruan perang? Sebagaimana dalam catatan Syekh Ali Adam di situ halaman 23 kita baca wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata ay ghazwata Tabuk hina tabat ay adrakat astimar wa tafayya'at dilal yakni hina al asmaru nabijatan alal asjar dikala e, buah-buahan itu lagi indah-indahnya di pada, pada pohonnya wa kana dzalika mausim ahli Madinah Dahulu hal itu adalah musimnya ahlu Madinah, lagi senang-senangnya, lagi sayang-sayangnya penduduk Madinah dengan Madinah tersebut. Yastakuna ilaih, yaitu saat mereka sedang rindu-rindunya, itulah yang ditunggu-tunggu. <clears throat> itulah yang dinanti-nanti oleh ahli Madinah, kapan dan kapan dan Madinah ini jadi rimbun, kapan dan jadi kapan dan masak buah itu, kapan yang itu. Jadi itulah masa-masa yang paling dirindukan oleh ahlu Madinah. Litawakkur istimar bi karena banyaknya buah-buahan pada saat itu. Wali kau nih zamana tijarat impiah dan disebabkan itu adalah masa-masa perdagangan mereka. Wal husul al arbah dan itulah masa-masa untuk menghasilkan keuntungan. Sudah dinanti selama setahun kapan nang datang, kapan nang datang masa-masa rojab supaya mau berdagang, kemudian itulah masa-masa untuk mencari rezeki yang paling diharapkan. Lah kok ada perang, diajak keluar selama 20 hari. Wah ya, berat hati ini. Wahyallati kanat asas sama fi dzalika zaman. Padahal itu adalah asasnya ma'isyah. Asasnya ma'isyah itulah tulang punggung mereka di dalam mencari kehidupan. Lah kok malah diajak perang? Inilah ya ikhwan namanya ujian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita, memanggil kita di saat kita sedang berat-beratnya. Dipanggil untuk salat subuh, di saat nyenyak-nyenyaknya tidur, dingin-dinginnya malam. Dipanggil untuk salat duhur, di saat panas-panasnya matahari, lagi enak-enaknya, lagi ngantuk-ngantuknya. Tahukah obat tidur yang paling mujarab? Adan duhur. Oh, enak sekali di mata itu pengen tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk salat jamaah. Karena itulah namanya ujian. Dipanggil untuk taklim, dipanggil untuk menghadiri majelis taklim di saat badan lagi pegel-pegelnya. Masa-masa sulit di masa-masa seperti sekarang ini ini adalah jam-jam lagi-lagi enak-enaknya cari uang jam segini ini. Karena di bulan Ramadan bekerja yang paling rame ya jam segini ini. Lagi enak-enaknya jualan. Karena itu barang siapa yang bisa mengusahakan untuk meluangkan waktunya, maka itu adalah termasuk keutamaan dan barang siapa yang memang tidak ada keluasan dan memang itulah satu-satunya yang bisa dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya uzur, maka itu sebagai uzur bagi dia. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa tahina tabat istimar. Wabdilal fa'ana ilaiha as'ar maka saya ke situ lebih as'ar lebih amyal as'ar ini maknanya lebih condong dan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian iman. Benar enggak kamu itu? Jujur enggak kamu itu di dalam pengakuan imanmu, pengakuan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu ya, cinta kepada Allah itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk diungkapkan, tapi paling sulit untuk dibuktikan. Cinta kepada Allah adalah cinta yang paling mudah untuk diungkapkan, tapi paling sulit untuk dibuktikan. Kalau cinta kepada kekasih pada manusia paling sulit untuk diungkapkan tapi paling mudah untuk dibuktikan. Berbeda dengan cinta kepada Allah, betapa banyak orang mengaku dan mengklaim cinta kepada Allah tapi untuk membuktikannya masih kurang. Maka sebagai pembuktian cinta, apakah seorang mukmin menyambut seruannya, seruan Robnya ataukah tidak, cintanya jujur ataukah tidak, ini diuji dan bahwasanya baiknya amalan adalah sebagai dalil baiknya hati ketahuan siapa yang munafik siapa yang mukmin dari amalannya dari semangatnya dari usahanya dari jerih payahnya dari perbuatannya karena dengan inilah nampak siapa yang mukmin siapa yang munafik karena itu munafik nifak perbuatan nifak Walaupun dia itu disembunyikan, tapi nifak itu akan mencuat, pasti akan mencuat. Nifak itu adalah perbuatan yang disembunyikan, tapi dia pasti akan nampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau nasya'u la'arainakahum fala'arabdahum bisimahum wa filahnil qawul. Di sini ada faedah dari Syekhul Islam Taimiyah tentang tanda munafik. "Walau nasya'u la'arainakahum" Kalau kami berkehendak, pasti kami akan perlihatkan kamu kepada mereka. Bisimaum dengan tanda-tanda wajah mereka. Wala nil kaum, filah nil kaul dan kau akan pasti akan mengetahui mereka dari salahnya ucapan, dari ucapan. Kata Syekhul Islam ya, untuk mengetahui tanda-tanda mereka dari wajah-wajah mereka ini butuh masyiah, tidak tidak terjadi karena Allah nggak menghendaki. Walau nashau digantungkan kepada masyiah untuk mengetahui munafikin dengan wajah-wajah mereka ini nggak terjadi nggak bisa karena ini bergantung kepada masyiahnya Allah Subhanahu Wa Taala tapi untuk mengetahui nifak dari perbuatannya ini dari siapapun kelihatan karena itu pakai non taukid wala naum bilahnil qaul kalau dari lahnul qaul dari perbuatan, dari ucapan, munafik itu semuanya kelihatan. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui mereka dari lahnul qaul. Ini bedanya antara mengetahui munafik dari dua tadi. Kalau mengetahui langsung dari wajahnya, ini nggak bisa. Karena pakai walau nasya. Kalau melihat dari ciri-ciri dari amalan, perbuatan dan ucapannya munafik, semua munafikin di dunia ini pasti kelihatan dari ucapannya, dari perbuatannya, dari sifat malasnya. Ini menunjukkan nifak. Pasti semua orang akan tahu. Wala ta'rifan nahum. Ini faedah dari Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa maka dalam ujian perang ini juga ini membuktikan siapa saja yang munafikin. Karena itu perang Tabuk ini termasuk sebagai perang pembuktian antara iman dan nifak. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mencela orang munafikin dalam perang Tabuk ini. Kejadian-kejadian kejadian demi kejadian terbukti dan membuktikan siapa yang munafik, siapa yang mukmin dalam perang ini. Karena itu dalam surat At-Taubah, dalam surat-surat yang lain kalau membahas munafikin ini banyak dalam perang Tabuk, dalam perang Tabuk. Karena perang ini memang jadi pembuktian. Fa'ana ilaiha as'ar. Maka kata Ka'ab bin Malik, saya lebih condong kepada tadi rimbunnya Madinah. Sedang indah-indahnya Madinah. Sedang cantik-cantiknya Madinah. Ia bersolek. Ia berdandan. Mega. Dan juga mempesona. Sehingga hati ini tertambat dan terlena. Tak sanggup lagi untuk berangkat dan berdiri menyambut suruhan Allah Subhanahu wa taala. Hatiku pun lengket kepada tanah, tak mampu untuk berdiri. Itu kata Ka'ab bin Malik, fa ana ilaiha as'ar. Maka saya pun terpesona, terlena dengan indahnya Madinah tadi. Karena itu ikhwan, ini sebagai dalil. Ka'ab bin Malik gak ada udur apa-apa. Dan beliau juga bukan munafik. Wahasyahu minan nifak. Tapi inilah lihat. Lihat godaannya dunia. Indahnya dunia, hijaunya dunia. Ini bisa menggoda seseorang dan talahi dan terpesona dan terlena dengan dunia ini bisa menimbulkan bisa meluputkan dari kebaikan yang sangat banyak sekali karena itu hati-hatilah karena itu hati-hatilah dari godaan dunia fa ana ilaiha as'ar inilah penyebab Pertama kali yang menjadikan Ka'ab bin Malik absen pada perang Tabuk dan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kehendaki. Wong biasanya Ka'ab bin Malik juga nggak pernah seperti ini. Tapi kenapa pas perang Tabuk kok beliau terlena dan beliau hilaf Ini namanya hilaf kalau kata orang Indonesia. Saya silap. Beliau hilaf Biasanya Ka'ab bin Malik gak seperti ini. Tapi pada saat perang Tabuk, di mana sedang mempesonanya Madinah, sehingga seorang Kaab bin Malik saja terjatuh dan terjerat di dalam tipuan dunia yang menipu. Fa'ana ilaiha as'ar. Inilah penyebab utama absennya Ka'ab bin Malik. Beliau sebutkan sendiri, saya condong kepada keindahan Madinah. Karena itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan mewanti-wanti dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih Katakanlah Anak-anak jangan ramai. Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, dan juga istri-istri kalian, dan juga keluarga kalian, dan juga harta-harta kalian yang kalian cari dengan susah payah, dan juga perdagangan kalian, yang kalian khawatirkan ia akan merugi. Dan juga hunian-hunian yang kalian cintai, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad bizabil. Maka bersiap-siaplah kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu. Tunggulah. Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan perintahnya. Maka seseorang dilarang untuk lebih mengutamakan, lebih senang rumahnya, lebih senang kendaraannya, lebih senang istrinya, terpesona dengan istrinya sehingga nggak berangkat kepada jihad terpesona dengan rumahnya, terpesona dengan huniannya, terpesona dengan kampung halamannya, terpesona dengan perdagangannya, lebih memberatkan perdagangannya, lebih berat hartanya daripada jihad bisa binillah semua itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia. Karena itu di sini Ka'ab bin Malik mengaku bahwasannya sebabnya dia adalah terpesona dengan keindahan Madinah pada saat itu Maka hati-hatilah dari godaan dunia ini karena bisa melalaikan dan bisa menjauhkan seseorang dari kebaikan yang sangat banyak sekali. Sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik, gak ada sebab apa-apa selain hanya terpesona dengan dunia, terjatuh dalam terpesona dalam perkara dunia. Dan ini juga sebagai dalil yang namanya orang soleh kadang suatu saat, suatu ketika kadang jatuh ya ikhwan likuli jawadin kabuah. Kamu cari orang soleh di mana saja pasti punya cacat, punya celah. Seperti Ka'ab bin Malik, beliau adalah orang soleh. Gak pernah absen dari perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu hadir di dalam kebaikan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumandangkan. Tapi pada kali ini inilah pusara kehancurannya. Ya terjatuh. Pada perang Tabuk ini beliau kali ini terjatuh. Namanya orang soleh. Siapapun juga pasti pernah terjatuh dan pernah roboh. Fa'ana ilaiha as'ar. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Mau maka Rasulullah pun pada saat itu berbekal kajahaza menyiapkan perbekalan demikian juga kaum muslimin ini sebagai dalil bahwasanya perang itu butuh bekal. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi Allah wa aduwakum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan jihad bil mal itu lebih didahulukan daripada jihad dari dengan an-nafas. Karena itu dalam semua ayat jihad bil mal itu mukaddam daripada jihad bin nafas kecuali dalam satu ayat kata Imam Ibnu Qayyim. Wajahadu bi amwalim wa putih Pasti semuanya bi amwalim wa anfusihim, bi amwalim wa anfusihim. Karena nggak mungkin bisa jihad bin nafas kalau nggak ada harta. Nggak bisa jihad bin nafas kalau nggak ada jihad bin mal. Karena itu jihad yang paling pertama kali adalah jihad bin mal sebelum jihad bin nafas. Karena orang yang mau berangkat dengan dirinya pun butuh perbekalan. Nggak bisa cuma modal badan tok, pasti butuh pedang dan itu juga harta, pasti butuh baju perang, Pasti butuh yang lain. Dan itu adalah mal. Itulah adalah harta. Karena itu Alimami imam Qayyim menyebutkan bahwa jihad bil mal muqaddam. <clears throat> Dan juga dia adalah wajib fardu ain sebagaimana jihad bin nafs. Ini ya kawan, terkait dengan patah jahaza. Rasulullah menyiapkan bekal. Maka pentingnya sebagaimana yang sering kita sebutkan pentingnya kedudukan harta, besarnya kedudukan harta apabila digunakan pada benda dan pada waktu yang tepat pada sesuatu yang benar. Karena jihad juga nggak bisa kalau nggak pakai almal karena itu selalu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Didahulukan amwal sebelum angkus. Paham? pada jahaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun ma'ahu wa tafittu aghdu likai atajahaza ma'ahum. Dan aku pun hampir atau langsung berangkat. Dan aku pun berangkat. Oh, Taufik itu dan aku pun hampir berangkat. Aku pun langsung berangkat. Taufiko itu min af'ali syuru, langsung. Aku pun langsung hampir saja berangkat likai sama um supaya aku berkemas bersama mereka. Ini juga pentingnya untuk berunding dalam berkemas. Apa yang dibutuhkan? Apa yang di saling melengkapi yang punya yang punya Pak yang punya kendaraan, nyiapkan kendaraan. Yang punya lebih makanan, nyiapkan makanan. Jadi ada koordinasi. Inilah pentingnya koordinasi. Gak bisa kemudian perang itu nyiapkan dirinya sendiri-sendiri. Butuh koordinasi bersama kaum muslimin. Apa saja yang perlu dibawa. Apa saja yang dibutuhkan. Karena itu mereka bilang, Tu agdu likai atajahazamaum. Dan aku hampir berangkat untuk bersiap bersama mereka. Fa'arji walam akdi syai'an. Sayangnya aku balik lagi dan saya belum menyelesaikan apapun walam akdi syai'a. Jadi Ka'ab bin Malik sebenarnya sudah mau berangkat, sudah mau ikut berkemas, sudah pergi, balik lagi ah, nanti ajalah. Wa aku fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Dan saya katakan dalam diriku saya mampu untuk berkemas kapan saja saya ingin. Idza di sini adalah dzarfiyah. Kapan saja saya ingin kuai kuailah, nanti-nanti saja saya mampu untuk bersiap kapan-kapan. Karena memang beliau berada dalam keadaan siap. Kendaraan ada dua. Nah, berangkat kapan-kapan bisa. Dan inilah ya ikhwan, letak kesalahannya Ka'ab bin Malik gak bilang insya Allah. Mahfum? Wa aqulu wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Walaupun itu dalam diri sendiri tapi merasa merasa bisa kapan-kapan saja saya bisa. Inilah pentingnya untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hal. Ketika kamu semakin kamu merasa bisa dengan dirimu sendiri, kamu akan semakin lemah. Ketika kamu merasa kuat dengan dirimu sendiri, maka kamu akan semakin lemah, semakin rapuh. Sebaliknya, ketika kamu merasa semakin lemah dan semakin tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah, maka kamu semakin kuat. Ini butuhnya untuk melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Maka Ucapannya Ka'ab bin Malik dalam dirinya sendiri, anak dirun ah nanti-nanti aja. Saya bisa melakukannya sendiri. Nah, karena itulah akhirnya nggak bisa. Sudah mau berangkat pun nggak jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meng menghendaki. anakku dirun ala dalika ida aradtu. Falam yazal dalika yatamadabi maka senantiasa hal itu mengulur-ngulur aku. Mau gitu nggak jadi lagi, mau gitu nggak jadi lagi. Dia ya sampai akhirnya ketinggalan. Dan inilah sebab yang kedua yang menjadikan kabi bin Malik tidak hadir dalam perang Tabuk adalah karena tamadi dengan was-was dirinya sendiri ditunda-tunda nanti nanti nanti akhirnya sampai ketinggalan. Sudah kaum muslimin sudah berangkat, kabi bin Malik sudah mau nyusul. Aku mau berangkat tak susul, nggak jadi lagi. Karena itu ya pentingnya bagi diri seseorang untuk bersegera dalam kebaikan jangan ditunda. Kalau kamu tunda nggak jadi kebaikan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ilama ma'firatin mir rabbikum. Disuruh untuk bersegera. Disuruh untuk ber, bersegera. Kalau ditunda-tunda, ya ketinggalan. Jamaah juga seperti itu kalau ditunda-tunda, ah masih adan Ah belum eh, sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Ya ketinggalan. Seperti itu ya, Benar-benar ini mujarab betul tamadi, menunda-nunda dan juga menyepelekan masalah, mengulur-ngulur waktu. Ini menjadikan seseorang tertinggal dari kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan untuk bersegera. Dan ingat, di sini akan saya sebutkan faedah. Seluruh perkara yang disuruh untuk bersegera ini maksudnya adalah bersegera dengan hati. Karena dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, bersegera dengan badan justru malah nggak boleh. Kenapa? Karena bersegera dengan badan itu menunjukkan lemotnya hati. Sedangkan semakin cepatnya hati menunjukkan semakin santainya badan. Iya apa enggak? Kalau orang itu berangkat dengan hati yang santai, mau jalan pelan-pelan pun dia tetap duluan. Karena hatinya sudah duluan berangkat. Naik motor pelan-pelan pun yo tetap di awal karena hatinya sudah duluan. Tapi kalau badannya buru-buru dipolkan digaspol ini menunjukkan karena hatinya tadi sudah apa? sudah terlebih dulu nyepelekan. Makanya seluruh perintah untuk bersegera itu maksudnya adalah pertama kali adalah bersegera dengan hati. Karena kalau seseorang itu bersegera dengan hatinya, segeraan hati itu menunjukkan akan semakin badan itu semakin santai. Kamu jalan dengan pelan pun ke masjid. Kalau kamu hatimu sudah duluan, akan sampai terlebih dahulu. Karena itu dilarang ke masjid itu dilarang buru-buru, dilarang lari-lari. Kenapa? Itu semua adalah sinkron dengan Perintah untuk bersegera karena barang siapa yang semakin buru-buru badan, semakin badan itu cepat-cepat. Ini menunjukkan hatinya tadi sudah terlam terlambat. Paham di sini? Semakin cepatnya badan menunjukkan semakin lambatnya hati. Semakin cepatnya hati akan menjadikan badan semakin san, santai dalam menjalankan segala sesu, sesuatu.